terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan uh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua nama Allah Subhanahu wa taala itu al wahab dan ar razak al wahab artinya yang Maha Pemberi, sedangkan ar razak artinya memberi rejeki. Dan mengimani dua nama ini sangat berpengaruh kepada hati kita di mana akal Islam hati kita membutuhkan iman dan Islam. Hati kita membutuhkan kepada makanan. Sebagaimana perut membutuhkan makanan, demikian pula hati pun memberi, membutuhkan makanan. Makanan hati adalah yaitu ilmu. Makanan hati adalah yaitu akal Islam azakumullah uh, eh, ketak ketakwaan di hati dan yang memberikan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan kepada hamba itu ada dua macam. Yang pertama rezeki berupa materi. Ini untuk kesenangan badan manusia. Yang kedua rezeki berupa iman dan Islam dan hidayah. Maka ini adalah merupakan ya kenikmatan hati dan ini yang paling besar tentunya ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Dan hati selalu mengharapkan ya untuk kebeningan dia untuk kesehatan dia tentu si hati itu memerlukan kepada rezeki yang berupa hidayah berupa iman berupa Islam sehingga dengan iman Islam dia pun juga bisa ya betul-betul hati tersebut dia ya, membenahi dirinya lalu kemudian ia pun merasa nikmat dengan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tabarruknya Al-Wahhab ditunjukkan oleh firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 8 Allah Ta'ala berfirman Rabbana la tuzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hablana lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Wahai Rabb kami jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kepada kami hidayah dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu Sesungguhnya engkau maha pemberi Masya Allah ya Doa yang sangat agung sekali di mana kita meminta kepada Allah agar dikokohkan di atas iman. Ya, kita berkata, wahai Rabb kami, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan kami hidayah. Iya. Banyak orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Namun ia tidak berusaha untuk menjaga hidayah tersebut akibatnya hidayah Allah cabut darinya. Maka pemberian yang agung yang Allah berikan kepada dia berupa hidayah ini harus dipertahankan. Maka kita mohon kepada Allah supaya hati kita tidak dicondongkan kepada kesesatan setelah Allah berikan kita hidayah. Lalu kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang memberikan rahmatnya, yang memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan sholat, puasa. Demikian pula ya kekuatan untuk beramal soleh dan menjauhi larangan dia adalah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah Al-Wahhab yang memberi. Al-Mu'ti liman yasha'u min khalqihi ma yasha' min mulkin wa sultanin wa nubuwah. Artinya Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Baik itu diberi kekuasaan atau diberi keilmuan atau diberi kekayaan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan yang lainnya. Wa huwa subhanahu al wahhab katsirul mawahib wal ataya di mana Allah banyak memberi hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kikir ya, akhi. Pemberian Allah ya sangat banyak sekali Allah memberikan kepada suatu kaum ya banyak nikmat, tapi terkadang Allah mencabut dari suatu kaum banyak nikmat. Semua itu dengan hikmah dan keadilannya. Akhal iman a'azakumullah wa iyyakum. Wa huwa subhanahul malik alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Karena dialah Allah raja milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa khazainuhu mamlu'atun bi kulli syai' dan perbendaharaan Allah dipenuhi oleh segala sesuatu. Wa huwa subhanahu al-wahhab wahdah yahabu ma yasha liman yasha fi ayyi waqtin sha. Maka Allah Subhanahu wa taala itu al-wahhab yang memberi hambanya kepada siapa yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu. Ya. Rezeki semuanya milik Allah Subhanahu wa taala maka jangan akal Islam azakumullah kita menyangka bahwa rezeki-rezeki yang kita miliki itu adalah semata-mata hasil keringat dari jerih payah kita. Tidak. Hanya semata-mata karena apa namanya e, kepintaran dan kecerdasan kita. Tidak. Kalau bukan karena Allah yang memberi, kita tidak akan mampu itu. Siapa yang memberikan kecerdasan kepada kita kalau bukan Allah? Siapa yang memberikan kepada kita ilmu kalau bukan Allah? Siapa yang memberikan kepada kita ya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka hati yang mengakui bahwasannya ya Allah yang memberikan itu semua. Hati itu akan bersyukur. Hati ketika mengakui ya akan nikmat-nikmat itu semua dari Allah ini merupakan sebuah ya awal landasan daripada syukur. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, al-i'tiraf mengakui nikmat Allah itu adalah permulaan syukur. Ketika seorang hamba mengakui bahwa ini semua nikmat Allah, berarti dia sudah ya mempunyai landasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azakumullah. Maka Allah pun juga mempunyai nama Ar-Razzaq, artinya yang Maha memberikan rezeki. Allah Ta'ala berfirman Inna Innallaha huwa razzaku Dhul quwwatil matin Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki Yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh sekali Dalam surat Az-Zariyat ayat 58 Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjamin rezeki seluruh manusia Bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini Allah sudah jamin rezekinya ya akhul Islam Segala sesuatu telah Allah tentukan rezekinya masing-masing. Allah memberikan rezeki kepada suatu kaum atau seseorang dengan rezeki yang luas. Ada lagi Allah berikan rezeki yang sempit kepada suatu kaum. Ya, apakah berarti itu Allah tidak tidak adil? Tentu kita membutuhkan nama lain. Nama ya sifat Allah adalah Maha Adil. Bahwasanya Allah tidak pernah membolimi hamba-hambanya maka dari itulah ya iman azakumullah wa iyyakum. Di sini yang harus kita perhatikan bahwasanya ya seseorang yang diberikan oleh Allah rezeki berupa dunia, berupa kenikmatan, apa namanya harta, bukan tandanya berarti Allah sayang kepada dia, belum tentu. Banyak orang ya menganggap seakan-akan <clears throat> apa namanya nikmat Allah, kasih sayang Allah itu hakikatnya adalah berupa harta. Sehingga apabila seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, seakan ia menilai bahwa ini tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada saya. Sungguh ini adalah perkara yang tidak benar ya akal Islam. Allah memberikan rezeki berupa harta di mana harta itu harta dunia itu tidak khusus untuk orang beriman Orang kafir pun juga diberikan rezeki yang sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita perhatikan di dunia ini ya, orang-orang e, konglomerat ya, orang-orang yang sangat kaya itu rata-rata ternyata bukan orang Islam. Apakah berarti itu tandanya Allah sayang kepada mereka? Tentu tidak. Maka parameter kita tentang siapa yang Allah rahmati dan Allah sayangi bukan dengan banyaknya harta akan tetapi siapa yang Allah berikan hidayah Sehingga lisannya selalu berzikir kepadanya Anggota tubuhnya selalu tunduk dan sujud kepadanya Hatinya selalu ya mengagungkan Allah dan membesarkannya Dan mengakui akan dosa-dosa dirinya ini orang berarti Allah oleh Allah telah diberikan kenikmatan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Akhir Islam azakumullah. Bahkan seorang hamba yang ia terus-menerus diberikan kenikmatan dunia, namun ia terus-menerus berbuat dosa, itu hakikatnya tanda Allah murka kepada dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika ra'ait Allah al abdi ma ma, ma min dunya." Apabila Allah Ya, kalau kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia. Wahwa muqimun ala ma'asiyati, sementara ia terus-menerus berbuat maksiat. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, innama huwa istidraj. Ketahuilah, itu adalah istidraj. Ini orang sedang diulur agar ia tambah sesat. Masya Allah ya akal Islam, ternyata sungguh luar biasa. Ya, bahwasanya orang yang diberikan oleh Allah banyak kenikmatan hendaknya introspeksi diri. Saya diberikan kenikmatan yang banyak ini akibat taatkah ataukah akan akibat maksiat? Kalau ternyata ketika kita banyak ketaatan dan berusaha menjauhi maksiat dan subhanallah Allah luaskan rezeki, rezeki itu hakikatnya ujian. Apakah kita mau bersyukur atau tidak? Tapi apabila kita banyak berbuat dosa dengan berbuat dosa kita semakin luas rezeki kita. Semakin kita berbuat dosa semakin banyak ya rezeki kita. Oh, Allah ini yang dikhawatirkan ya akhi. Ini yang sangat ditakutkan oleh setiap orang yang beriman. Karena itu adalah hakikatnya istidraj Diulur oleh Allah agar ia tambah sesat dan tambah keras adabnya pada hari kiamat Nasallallahu salamata wal Iya Imam Ahmad pernah dikatakan kepada dia ya bahwa Imam Ahmad ini Masya Allah namanya sudah sangat tenar sekali semua orang kenal Imam Ahmad di zamannya tapi apa kata Imam Ahmad arju Allah yakuna istidraj aku berharap mudah-mudahan ini bukan istidraj untuk saya terkadang ketenaran nama pun juga menjadi istidraj makanya seseorang tertipu dengan ketenaran namanya ya ia pun semakin lupa kepada Allah ia pun semakin congkak ia pun semakin sombong. Berhati-hatilah ya akhul Islam anzakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dunia kepada siapa saja, baik muslim maupun non-muslim. Tapi Allah memberikan rezeki berupa iman, berupa hidayah hanya untuk orang-orang mukmin saja. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat di ya akhir Islam. Maka orang-orang yang beriman di dunia diberikan rejeki ya, di akhirat diberikan yang lebih sempurna dari itu. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, di dunia diberikan rezeki, tapi di akhirat yang ada adalah siksa. Fanasallahu Allah salamata wal afiyah. Ikhwatal iman, azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Allah memberikan rezeki kepada hamba tentunya dengan keilmuan Allah yang sangat luar biasa Allah Maha tahu si fulan apabila diberikan kekayaan mungkin ia akan ya melampaui batas. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk diberikan kekayaan. Maka ikhwatal iman azakumullah. Semua itu tidak lepas dengan ya ilmu, rahmat, keadilan dan bahwasanya Allah tidak pernah menzalimi siapapun juga. Kata beliau, "Wa minan nas man la tasluh haluhu illa bil ghina, fa in asabahu al faqr fasadat haluh." Di antara manusia ada yang tidak cocok ya dia jadi orang kaya. Sebab kalau ia jadi orang kaya, ia akan rusak. Wa minan nasi man la tasluh haluhu illa bil faqr. Fa in asabahu al-ghina fasadat haluh. Ada lagi kebalikan. Ya, ada orang yang kalau diberikan e, kefakiran malah rusak. Ini orang cocoknya jadi orang kaya. Nih ya. Maka Allah pun jadikan dia sebagai orang kaya. Semuanya ikhwatul Islam <clears throat> dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman inna rabbaka yabsutu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu memberikan keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah pun juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka akhi, ya, dalam masalah rezeki seorang hamba hendaknya berusaha pertama, ya, yakinlah bahwa yang Allah berikan kepada dirinya itu yang terbaik. Kita harus berusaha untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah bahwa rezeki itu hakikatnya adalah hisab ya banyaknya rezeki itu semakin banyak hisap semakin panjang hisap kita nanti pada hari kiamat. Maka dari itulah orang-orang yang bercita-cita ingin jadi orang kaya. Ya, saya ingin jadi orang kaya, saya ingin jadi orang miliuner. Bukannya tidak boleh, silahkan. Namun juga ingat bahwa hisapnya lebih berat dari itu. Memang ya tidak apa-apa kata para ulama kalau kita berniat saya ingin jadi miliuner kalau niatnya kita baik niatnya ingin bangun masjid, dia berniat ingin membangun pesantren, berniat ingin membantu dakwah. Maka itu sesuatu yang tentunya terpuji ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi ketika seseorang hanya sebatas berkeinginan jadi orang kaya, ya, maka ia hendaknya berpikir dua kali lipat. <clears throat> Apakah ia siap untuk dihisap dengan kekayaan-kekayaan yang banyak tersebut? Apakah siap untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang fakir miskin yang bersabar karena memang dia harus bersabar keadaannya sudah demikian. Tapi banyak orang yang kaya tidak bersabar. Karena orang-orang kaya dibukakan pintu syahwat, pintu maksiat, mudah bagi dia untuk berbuat maksiat. Maka banyak orang kaya yang tidak bersabar. Orang-orang kaya ya akhul Islam azakumullah <clears throat> ya seringkali terkadang dengan kekayaannya memanjakan diri dan tubuhnya sehingga akhirnya ia malas untuk ibadah ya akibat daripada kekayaannya tersebut menyebabkan ia manja Ia tidak ingin capek dengan ibadah dia tidak ingin dia maunya ya enjoy enjoy saja akhirnya dia tak ingin berjuang untuk mendapatkan surga seakan-akan ia merasakan dunia itu segala-galanya Nanti ini orang tidak sabar Iya. Ini banyak terkadang orang-orang seperti itu. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ya kita jangan memandang bahwasanya kekayaan, banyaknya rezeki itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Akhwat Islam azakumullah kata beliau wa kasratur rizq fid dunya ka qillatir rizq la tadullu ala mahabbatillahi ta'ala lil 'abdi wa banyaknya rejeki di dunia sama dengan sedikitnya rejeki. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah cinta kepada seorang hamba dan ridho kepada dia. Wallahu yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Walakinahu la yu'ti din illa man yuhib. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Sedangkan agama, iman, hidayah tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja sebagaimana Allah berfirman dalam surat Saba ya ayat 35 sampai 37 wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsara an-nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wa wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun mereka berkata itu ya para pemuka-pemuka kaumnya yang kufur kepada Allah kami lebih banyak hartanya dari kalian kami lebih banyak anak daripada kalian dan kami tidak akan diadab lihat mereka menganggap ya karena mereka sudah diberikan rezeki yang banyak itu tandanya Allah sayang tidak mungkin Allah mengadab kami kata mereka. Maka Allah berfirman, katakan, sesungguhnya Rabku memberikan keluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan Rabku memberikan kesempitan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tidaklah harta dan anak-anak kalian itu yang menyebabkan kalian dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Tidak. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka lah diberikan oleh Allah ya balasan yang berlipat ganda disebabkan amalan tersebut dan mereka akan diberikan kamar-kamar di dalam surga dan mereka merasa aman di dalamnya. Lihat Allah mengatakan wa ma amwalukum wa la auladukum. Bukan harta kalian, bukan pula anak kalian yang menyebabkan kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang beriman. Maka dari itulah kata Rasulullah nikmal mal lil abdis salih. Sebaik-baiknya harta itu buat siapa? Buat hamba yang saleh ya, akhi. Ya, kalau orang itu saleh lalu diberikan oleh Allah keluasan rezeki, maka harta itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sebuah apa namanya pahala yang agung. Dia gunakan untuk di jalan Allah, membantu dakwah, ya. Dia pun juga berjihad dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. ikhwatal iman azakumullah wa iyakum namun Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menyebutkan bahawa sebagian amalan saleh itu membuka pintu-pintu rezeki seperti takwa ya Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Bayang barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan kepada dia jalan keluar Dan Allah berikan kepada dia rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Sementara kebalikan daripada takwa yaitu kekufuran, hakikatnya ya bisa menghapus keberkahan rejeki kita akhirnya. Suatu kaum yang diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, kemudian mereka kufur. Ya maka biasanya Allah mencabut ya kenikmatan tersebut dan diganti dengan azab. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau an ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi sayang kata Allah, mereka malah mendustakan ayat-ayat Allah maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Kita terkadang sering mendengar akhi tentang kisah ya, suatu dusun, suatu kampung yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Namun ternyata orang-orang di situ banyak berbuat maksiat dan kufur kepada Allah. Sekonyong-konyong azab Allah menimpa mereka. Allah benamkan mereka ke dalam bumi. Allah timpakan kepada mereka ya sehingga kemudian mereka pun musnah semuanya. Itu bagi Allah mudah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, rezeki akan bertambah dengan bersyukur. Akan berkurang dengan maksiat. Allah berfirman wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ya ketika Rabbmu yang memberitahukan bahwasanya siapa yang ketika kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku kepadamu wala in kafartum inna adzabi lasyadid tapi jika kalian kafir kepada Allah ingatlah sesungguhnya adabku sangat keras sekali Allah juga berfirman zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un dalam surat Ar-Rum ayat 51 telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan dosa-dosa manusia agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata tidak mau kembali ya banyak orang tidak mau mengambil pelajaran dari tsunami Aceh tidak mau mengambil pelajaran dari ya banyaknya gempa bumi Allah Subhanahu wa taala melimpahkan itu supaya menjadi peringatan agar manusia mau kembali kepada Allah. Tapi sedikit sekali ya orang-orang yang mengambil pelajaran dari itu semua. Subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Dan rejeki yang paling agung, akhi, bukan rejeki dunia. Dunia hanya sebatas sesuatu yang persinggahan dan dia akan pergi. Rezeki yang hakiki adalah surga, akhi. Makanya seorang mukmin itu yang dia inginkan rezeki yang di sana. Hakikat rezeki adalah sesuatu yang tak akan pernah hancur. Kalau rezeki setelah itu pergi, hilang, habis, berarti itu rezeki yang bukan hakiki. Tetapi rezeki itu sejatinya akal Islam adalah yang tidak hancur. Maka kalau kita ingin di, ingin rezeki kita dan harta kita ini kekal, infakan. Itu menunjukkan insya Allah ya rejeki kita akan diberikan oleh Allah kekekalan sampai akhir kiamat nanti. Makanya ada seorang ya eh, salaf terdahulu yang banyak berinfak. Kemudian orang ini berkata, kamu ini kok masya Allah banyak berinfak. Apa kamu tidak, kamu itu masya Allah ya tidak cinta dunia. Kata dia, justru saya cinta dunia. Lo kok? Iya. Kamu cinta dunia tapi kok, kok banyak sekali berinfak? Iya. Karena saya ingin ya harta-harta saya ini kekal buat saya. Saya ingin supaya harta-harta ini tetap jadi milik saya. Maka saya infakkan supaya saya bisa mendapatkan mendapatkannya kembali nanti di surga. Masya Allah. Iya. Orang itu pun terkesima. Iya, memang betul. Sebaliknya kalau kita tahan ya harta tersebut kita pun kemudian menjadi orang yang pelit kikir hakikatnya akhi harta itu akan hancur harta tidak akan menjadikan seseorang kekal bahkan harta itu kelak akan mengadab dia di akhir di hari kiamat nanti ya akhi maka ikhwatal iman azakumullah wa iyakum jadikan rezeki kita sebagai wasilah menuju ketaatan jadikan rezeki kita sebagai wasilah untuk mendapatkan surga Allah yang paling tinggi berpikirlah bagaimana caranya supaya rezeki ini berubah menjadi pahala yang besar. berpikirlah supaya Allah memberkahi rezeki kita ini. Sehingga dengan rezeki itu kita tidak dimasukkan ke neraka. Sehingga dengan rezeki itu kita tidak memperberat hisab pada hari kiamat. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang berpikir, Ya, kemudian uh, menyadari bahwa ia hidup di dunia tak akan pernah selama-lamanya. Semoga kajian kita di pagi hari ini ya semakin menambah keimanan kita dan berusaha terus untuk mencari rezeki dalam rangka untuk ya mendapatkan pahala yang lebih besar dari itu sambil kita minta kepada Allah rasa syukur dan kekuatan untuk menggunakan rezeki tersebut untuk menaati Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin nah Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang antum sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang mengenal nama Allah, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Dan untuk selanjutnya di Islam Azan ya Allah ayyakum Bagi anda yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi kami di 021 823 Bagi anda yang ingin bertanya secara langsung Dan untuk anda yang bertanya melalui pesan singkat Di 0819896543. Nah kita angkat satu pertanyaan dari via telepon Untuk yang pertama silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ibu dan di mana? Ini dari Umur Bu Nur di apa di Riau. Ya, Ibu Nur di Riau. Silakan Ibu Nur. Iya. Ini ada mau nanya gini Ustaz. Dan e, gini kita kan kadang e, ditimpa musibah itu e, kita merasa itu koreksi diri kita apakah ini kena dosa kita apakah eh, eh, Allah memuji kita gitu terus kita di dalam sholatnya kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah supaya uh, bisa ya, kita bisa sabar untuk menghadapi musibah yang kita hadapi apakah hal demikian itu diperbolehkan Ustaz Ya. Syukuran, khairan. Oh, sesakilah khairan. Terima kasih Ibu Nur yang ada di Riau dan juga sekaligus Ustaz menambahkan karena beberapa pertanyaan juga semakna dengan dengan yang sampai oleh Ibu Nur, apakah Bisa perbedaan? katanya. Iya, apakah ujian yang menimpa seorang hamba itu yaitu kesusahan dalam hidup itu merupakan sebuah ujian yang Allah berikan ataukah balasan dari dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Hmm. Dan ada beberapa pertanyaan juga di pesan singkat yang semakna yang dimana mereka juga eh, bertanya apakah termasuk apakah perbedaan antara ujian yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk ujian dengan mm -hmm. dengan apa dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai sebab balasan karena dosa-dosanya Ustaz. Iya. Silakan. Memang ya, semua yang menimpa seorang hamba itu akibat perbuatan dirinya sendiri sebagaimana Allah berfirman ya eh, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali akibat daripada eh, perbuatan-perbuatan uh, kamu Namun bagi orang yang beriman itu adalah merupakan sebuah keutamaan. Musibah, demikian pula ujian, cobaan, kesakitan, kesedihan, itu hakikatnya menggugurkan dosa-dosa dia. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum Allah apabila mencintai suatu kaum Allah uji mereka Di antara tanda, bahkan di antara tanda ya, seseorang itu diinginkan kebaikan, Allah percepat sanksinya di dunia. Al Imam At-Tabrani meriwayatkan ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Eh, idza arada Allah bi 'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdin syarra amsaka bi dhanbihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba maka Allah percepat saks, apa siksanya di dunia untuk dia dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba Allah biarkan ia berlim, bergelimang dalam dosanya sampai Allah siksa ia nanti kelak pada hari kiamat. Maka jangan kita menganggap ada orang diberikan berbagai macam ujian, cobaan, kesusahan itu akibat daripada Allah mengadab dia tidak. Justru itu hakikatnya dia Allah inginkan kebaikan kepada dia jika memang dia orang yang beriman. Ya, Al Imam Al Hakim meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertemu dengan seorang wanita di jalan. Dan laki-laki ini mengenal bahwa wanita ini dulu waktu jahiliannya seorang pelacur. Rupanya si laki-laki ini lupa. Lalu ia menggoda si wanita tersebut. Jadi ya, dia mengeluarkan tangannya ke si wanita tersebut. Lalu wanita itu berkata, "Mah, ya jangan begitu. Allah sudah mendatangkan kita dengan Islam dan menghapus kesyirikan." Maka si laki-laki ini ya langsung ingat maka pergilah si laki-laki ini. Namun si laki-laki ini kembali menengok si wanita tersebut ditengongi saja, dilihati oleh dia. Pas ketika ia menghadap lagi ke depan, tahu tuh tembok, blot, ah, ya, kena jidatnya sakit. Setelah itu dia pun pergilah ke Rasulullah SAW dan menceritakan tentang kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Anta miman Allah bika khaira. Kamu termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan kepadamu. Inna Allah idha arada ya bi abdin khaira ajjalalahu uqubata fid dunya kata Rasulullah. Allah apabila menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia. Ya, kalau ada orang pergi ke mall, di sana dia banyak melihat aurat. Ya, wanita-wanita yang memperlihatkan auratnya akhirnya matanya menjadi bukan cuci mata tapi merusak mata seperti kalau orang Indonesia nyebutnya cuci, cuci mata ya dan seperti ini tentu ya pengelabuan sebetulnya ini namanya mengotori mata ya kemudian pulang dari mall langsung pusing kepalanya pening ah masya Allah Allah langsung balas di dunia ketika ada orang yang berbuat maksiat makan riba ya Kemudian setelah ia meninggalkan riba tiba-tiba Allah berikan penyakit yang cukup kronis, yang berat fitnah berarti dia orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya ada orang yang akan Islam azakumullah wa sebaliknya dia berbuat maksiat tapi kok semakin banyak rezeki saya jangan ah, jangan-jangan Allah sayang kepada saya ini justru orang yang diinginkan keburukan oleh Allah Makanya kata Rasulullah, "Wa arada bi syarra", apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambi. Allah biarkan ia dengan dosanya. Dibiarkan oleh Allah ia bergelimang dengan dosa. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah sampai Allah berikan siksanya semuanya kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Dan tentunya azab akhirat lebih keras dibandingkan dengan azab kehidupan dunia. Ya. Maka inilah ingatlah bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah kepada seorang mukmin. Ya. Allahu a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz yang telah antum berikan Ustaz. Dan demikian jawaban untuk Ibu Nur di sana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan eh, dalam ujian yang menimpa kita di dunia ini. Allahumma amin. Nah, kata Islam kita akan berikutnya melalui via telepon, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Abu Fauzan di Pondok Kelapa. Silakan Abu Fauzan uh, Pak Ustadz mau tanya mengenai doa iftitah Pak Ustadz. Mm -hmm. Saya pernah membaca uh, Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasuka wa ta'ala jabka wa la ilaha ruka. Kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah tiga kali. Doa apa itu Bapak? Doa iftitah. Doa iftitah. iftitah. Hmm. Nah, cuman di tempat yang lain juga saya pernah membaca tanpa la ilaha illallah tiga kali. Uh, hmm. Apakah dua-duanya roji, Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Iya, terima kasih Pak Fauzan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Itu tambahan yang tidak diriwayatkan dari riwayat yang sahih, Bapak. Jadi dicukupkan saja dengan subhanakallahumma saja dan itu adalah doa istiftah yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Namun tentu yang paling utama kata dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Tasihud Doa yang paling utama dalam doa-doa yang Rasulullah SAW ucapkan bermacam-macam ucapan itu tidak kita langgengkan satu ucapan saja ya seperti halnya Rasulullah SAW apabila sholat terkadang membaca Allahumma ba'id baini terkadang membaca subhan apa subhanakallahumma tadi terkadang juga Rasulullah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira terkadang juga membaca wajah tu, terkadang juga yang lainnya. Nah, kalau kita e, membacanya demikian bervariasi, maka itu lebih sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz Jazakallah khairan atas jawabannya demikian jawaban untuk Abu Fauzan di sana mudah-mudahan dapat dipahami dengan benar dan dapat mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah. Kota Islam Azani Allahu Allah wa Kembali kami angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz berkaitan tentang pembahasan kita pagi hari ini ya tentang nama mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ada satu pertanyaan, saya pernah mendengar bahwasanya ada yang mengatakan barang siapa yang memberikan cicilan bagi orang yang telah jatuh tempo dari hutangnya dengan menambah tempo waktunya, maaf, Uh, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manakah yang lebih besar Ustaz? Apakah pahala dengan memberikan tempo lebih panjang bagi mereka yang berhutang ataukah dengan uh, melunaskan yang maksudnya tidak ditagih saat hmm, iya. nah. pertanyaannya adalah mana yang lebih besar yang lebih besar adalah tentu ketika melunaskan hutangnya itu lebih besar kenapa? karena orang yang melunaskan atau memaafkan hutangnya sudahlah saya maafkan hutang kamu, kamu nggak usah bayar lagi ya maka yang seperti ini malah mendapatkan maafnya Allah kepada kita Sebagai disebutkan dalam hadis kata Ahmad ya bahwa dahulu <clears throat> ya ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang ditanya oleh Allah hai hey, fulan apa amalanmu di dunia si hamba ini berkata ya Allah aku tidak punya amalan apapun kecuali bahwa dulu aku seringkali memberikan hutang kepada manusia Lalu aku melihat kepada siapa yang susah. Kalau ternyata dia memang susah, aku berkata kepada pelayanku, "Hai fulan, maafkan saja hutangnya, tidak perlu dia bayar." Maka Allah pun berfirman, "Hari ini pun juga aku maafkan dirimu." Berarti ini menunjukkan lebih besar, lebih agung karena mendatangkan ya maafnya Allah kepada kita. Ya. Nah, tentunya juga kita melihat keadaan orang tersebut. Kalau memang orang tersebut orang kaya, dan kalau kita maafkan malah dia keenakan dalam artian dia ketagihan. Akibatnya dia slow pengen ngutang, dia tuman istilahnya ya. Tentu tidak bagus. Tapi kalau dia memang orang susah ya, orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita tangguhkan pun juga kita tidak tahu dia akan bisa bayar apa tidak maka lebih baik kita katakan kepada dia sudahlah akhi ya hutang-hutangmu bebas maka dengan seperti itu Allah bebaskan kita dari api neraka insyaallah Allahu a'lam nah Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dan demikian jawaban untuk Pak Abdullah di Jakarta dengan pertanyaan melalui pesan singkat yang berikutnya Ustaz kami akan angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz Eh, satu pertanyaan dari pesan singkat tentang terlewat tadi. Baik, kita akan pertanyaan berikutnya dari itu ya, via telepon dulu. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Uh, saya Andi di Jogja. Ayah ya, Pak Andi di Jogja. Silakan Pak Andi. Ya, Ustaz, eh, saya mau tanya. Uh, kebetulan kan saya usaha di bidang travel agent. Uh, kebetulan uh, sering ada kadang membawa rombongan seperti itu untuk wisata Gitu. Pertanyaan saya terkadang uh, agak tidak tepat waktu di sholat berjamaahnya itu saran Ustadz atau saya meninggalkan bisnis itu atau tidak tepat waktu itu artinya Bapak melakukannya di luar waktu atau tetap di dalam waktu tapi tidak di dalam waktu di dalam waktu tapi tidak pas pas adan kita kan hmm. nggak bisa pas oh, adan langsung tidak di awal waktu mungkin iya, ya di awal waktu yeah. jadi pas adan eh, nggak e, e, sama hal sama rombongannya nggak mungkin kita yeah. ayo iya. pak sholat dulu mereka atau bagaimana saat atau kan bisa setelah sampai di tempat wisata baru kita sholat berjamaah kayak gitu iya yeah, pak saya harus bertanya Ustaz ya untuk bisa penjelasan ya terima kasih bapak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya, silakan Ustaz Uh, pertama Pak, ya kalau memang travel Bapak itu mengantar ke tempat wisata yang sifatnya safar, maka tentu berlaku kepadanya hukum-hukum safar Pak. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat safar sebelum zuhur, beliau biasanya mengakhirkan zuhur itu di waktu asar, dan beliau menjamak kosor di waktu asar dan kalau beliau berangkat setelah zuhur, biasanya beliau menarik asar di waktu zuhur. Beliau menjamaknya, walaupun belum berangkat tapi tidak kosor. Nah, kita perhatikan ya, terutama Bapak yang punya travel apa untuk seperti itu dilihat safar atau tidak. <clears throat> Kalau tidak safar bagaimana? Apakah ya dengan saya tidak mendapatkan keutamaan waktu, yaitu di awal waktu, saya berdosa? Jawabnya tidak, Pak. Karena itu adalah berhubungan dengan keutamaan waktu. Iya. Masalahnya adalah apakah sholat di awal waktu itu hukumnya wajib atau tidak? Jawabnya tentu tidak. Yang terpenting adalah tidak keluar dari waktu yang telah dibatasi oleh syariat. Namun, <clears throat> kita berusaha semaksimal mungkin ya kalau memang kita bisa ya dan tidak payah bagi kita untuk mengikuti sholat berjamaah di awal waktu kita lakukan tapi kalau keadaannya memang kita harus bawa jamaah dan memberatkan dan itu ya eh, akibatnya ada masyakoh kesulitan di situ wal masyakoh tajilbut taisir sesuatu yang menyulitkan mendatangkan kemudahan ya kalau memang ternyata misalnya ya zuhur jam 12 kemudian diperkirakan sampai ke sana jam 1 dan untuk berhenti di jalan untuk sholat e, berjamaah tampaknya amat menyulitkan maka silahkan ya gak apa-apa bapak sampai sana jam 1 baru kemudian sholat di tempat ya bapak bisa berjamaah dengan teman bapak yang sama-sama dia juga muslim atau yang ikut travelnya juga memang muslim ayo kita sholat berjamaah ajak mereka maka tentu itu perkara yang tidak tidak mengapa insya Allah Bapak ya. Namun tentu kita juga berusaha semaksimal mungkin berusaha dulu ya supaya ya kita tidak terluput dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Nah. nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh beliau di sana. Nama kota Islam azani Allah wa iyakum. Satu pertanyaan kembali kami angkat melalui via telepon. Ya, silakan. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Saya dari Bu Sri di Batam. Ya, silakan Ibu Sri. Uh, pertanyaan saya begini Pak Ustad. Saya pernah berkata, ya Allah, saya tidak rela kalau anak saya masuk neraka. Itu apakah saya termasuk orang-orang yang uh, yang tidak maksudnya tidak apa apakah termasuk orang yang kufur gitu. Iya. ada satu lagi apa apakah wudhu perempuan dengan wudhu laki-laki sama gitu maksudnya saya tengok di iya. tayangan ini itu apa apakah seorang perempuan bisa berwudhu seperti dengan laki-laki gitu. Baik Ibu. ya, terima kasih Ibu Nur. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya, Ibu. Semua orang tua tidak akan layak apa ridho anaknya masuk neraka. Namun tentu doa yang paling bagus adalah doakan anak supaya menjadi anak yang soleh. Iya. Makanya dahulu ya para nabi apa berdoa kepada Allah di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an rabbihabli habli minas salihin Ya Allah berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Doakan anak-anak kita, Ibu, ya supaya mereka menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang apa namanya bertakwa. Kemudian kalau memang Ibu tidak ridho anak masuk neraka, kita harus didik, Ibu. Didik mereka untuk bertakwa kepada Allah, ajak mereka kepada keimanan. Hanya sebatas berkata, "Ya Allah, aku tidak ridho anakku masuk neraka." Tapi kita tidak peduli dengan anak kita kita pun tidak berusaha untuk mengajarkan anak kita maka ini ya yang namanya doa itu harus direalisasikan di dalam aplikasi kehidupan maka ketika kita tidak ridho anak kita masuk neraka maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak kita dari api neraka diajarkan tentang tauhid diajarkan tentang akidah yang benar tentang ibadah yang sesuai dengan sunnah rasul ia dijauhkan ia dari berbagai macam hal-hal yang bisa menyebabkan ia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu ya. Maka Ibu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama supaya anak Ibu dijadikan anak yang soleh. Yang kedua supaya ya Allah memberikan kepada Ibu dan anak-anak semuanya ya uh, surganya dan diselamatkan dari api nerakanya. Allah alam. Nah. Pertanyaan kedua saat mungkin tentang tata cara wudhu laki-laki masalah wudhu ya yang harus kita fahami ya bahwa pada asalnya yang Rasulullah lakukan untuk umatnya itu sama padanya laki-laki dan wanita tidak boleh kita bedakan kecuali dengan dalil maka ya perbuatan Nabi ketika mencontohkan wudhu itu adalah untuk seluruh umatnya tidak ada bedanya dalam hal ini laki-laki maupun wanita Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair untuk jawabannya Ustaz dan demikian jawaban untuk Ibu Nur di Batam mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan kelak diselamatkan dari azab lapin neraka. Amin. <clears throat> kita, kita angkat satu pertanyaan kembali dari dari pesan singkat saat yang tadi terlewat ada satu pertanyaan dari seorang pendengar kita beliau bertanya Ustaz bagaimanakah hukumnya jika seorang meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rumah tempat tinggal sehingga dia mendapatkan lingkungan yang baik ya, dan juga tentunya menghindari dari mudarat yang buruk apalagi ketika dia tinggal bersama uh, kerabatnya atau mertuanya Ustaz apakah hal ini diperbolehkan atau tidak Ustaz silakan Ustaz meminta rezeki dunia diperbolehkan tentunya selama untuk kebaikan akhirat kita juga karena ya Rasulullah saw saja mendoakan Anas bin Malik supaya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Iya. Sehingga akhirnya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa Rasulullah SAW kabulkan ya. Anas pun panjang umurnya sampai 100 tahun dan anaknya pun juga hampir 100. Iya. Dan Anas diberikan berbagai macam kekayaan bahkan emas dengan semua jenis-jenisnya dia punya. Yang seperti ini boleh, silahkan namun tentunya ya, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala harta dunia, sertakan juga doa supaya diberikan kekuatan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Makanya kalau kita lihat doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran itu selalu mengumpulkan antara doa kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Contoh misalnya doa yang kita sering sebut disebut dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian pula doa yang Rasul ucapkan setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Di sini Rasulullah mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Maka ya kalau kita minta kepada Allah dunia, ya diberikan ya Allah kepada saya rumah ya yang layak diberikan ya Allah kepada saya ya kendaraan yang tangkas tapi ingat juga ya sertakan doa kita dengan kebaikan akhirat supaya kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allahu a'lam. Nah, nah Ustaz. Jazakallah jawabannya Ustaz. Demikian aja untuk eh, pendengar yang telah bertanya oleh pesan singkat tadi dan berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan melalui via telepon. Ya. Ya, naam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Bundan di Sulawesi Selatan. Dengan Bundan di Sulawesi Selatan. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Uh, begini, Pak. Eh, di daerah saya itu lagi marak yang namanya jamaah tablik Ya. Jadi mereka itu eh, istilahnya uh, mungkin lain waktu pak ya karena tema kita ya mungkin bapak nanti bisa bertanya secara offline kepada Ustadz secara langsung iya iya baik terima kasih Pak Bonan di Sulawesi mohon maaf untuk berikutnya kita akan angkatannya Mulai pihak telepon kembali yang lainnya ya silakan ya enam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Bapak Kasirun, Papua Sorong. Pak Bapak Kasirun di Papua Sorong, masya Allah. Ya silakan Pak. Ya. Yang saya tanyakan masalah sholat Pak Iya hmm. silakan Bapak. Saya mau pergi. Waktunya sudah duhur. Hmm. Terus saya masih di rumah terus saya sholat duhur dulu terus saya sama asar itu apa diperbolehkan mau itu pergi aja, Ustaz. pertanyaan saja terima kasih atas jawaban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jadi dia mau pergi ke ah, sholat juhur. kemudian uh, eh, dia kerjakan di rumah kemudian dijabat dengan asar satu seperti itu mau pergi ke luar safar. luar mungkin safar ya sudah saya sebutkan tadi pak hadisnya ya diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya bahwa Rasulullah SAW apabila berangkatnya itu sebelum zuhur maka biasanya Rasulullah SAW undurkan zuhur itu di waktu asar tapi kalau kita mau perginya setelah zuhur maka biasanya Rasulullah SAW itu menarik asar di waktu zuhur ya maka ini berlaku padanya maghrib dan isya juga maka kalau Bapak mau berangkat, berangkat jam berapa Pak? Jam 2 Ustadz. Oh ya udah, Bapak jamaah aja zuhur dan asar di rumah. Tapi jangan kosor. Iya. Tapi kalau Bapak berangkat jam berapa? Jam 11 Ustaz sebelum zuhur. Ya udah, bagusnya diundurkan aja. Ya, diundurkan untuk di kemudian dijamak nanti di waktu asar kalau kita mau safarnya demikian. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allahu a'lam jazakallah khairan atas jawabannya Demikianlah jawaban untuk Bapak di sana. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Nur Jambi. Ibu Nur Jambi. Silakan Ibu Nur. Iya, ini menyambung pertanyaan tadi yang baru masalah doa iftitah hmm. yang dilakukan oleh Rasulullah khusus untuk salat malam. Hmm. Katanya ada dibaca dulu Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Astagfirullah. Hmm. Semua itu berjumlah 10 kali. Hmm. Nah, baru kemarin Rasulullah melanjutkan dengan Fatihah. Ya. Apa benar itu? Ya, baik terima kasih Ibu Nur. Itu saja Ibu ya, Nur cukup. Terima kasih. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. ya, uh, mungkin saya tunda dulu jawabannya ya, ya. karena hmm. saya coba mau cari-cari dulu. Baik, ya. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari via telepon yang lainnya. Silakan. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Abu Anissa di Bekasi, Ustaz. Siapa? Abu Anissa. Abu Anissa di Bekasi. Silakan Abu Anissa. Ya, saya mau tanya mengenai doa Robbana la tuziku bana dan seterusnya Ustaz. Mm -hmm. Nah, saya pernah dengar itu Rasulullah pernah mengajarkan kepada Abu Bakar agar dibaca pada rokaat ketiga waktu sholat maghrib. Hmm. Nah itu sahih atau tidak Ustaz? Ya, nah cukup itu saja. Ya itu aja. Ya terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya ini pun juga saya tidak tahu harusnya. <laughs> Baik, ya. kita lewat kembali untuk pertanyaan ini dan berikutnya uh, Mungkin buat Bapak nanti yang bertanya bisa ternyata pada uh, perjumpaan dengan ustadz yang lain mungkin insya Allah. Baik untuk berikutnya dari via telepon kembali, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan telepon di Palopo, Sulawesi Selatan, Ustaz. Dengan siapa, maaf? Topan, Topan, Topan, Topan. Topan ya. Baik, Pak Topan mohon dikecilkan suara televisinya, Pak. Bapak cukup mendengarkan lewat telepon saja. Ya, di Ya, dikecilkan suara teleponnya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Topan. Ya. Ini Ustaz, eh, saya mau bertanya masalah tafsir Quran surat Al-Isra ayat ke-7 Ustaz. Iya. Itu eh, maksudnya bagaimana itu Ustaz? Tunggu saya. Soal Al-Isra ayat, ayat ke-7 ya. Ya, cukup itu saja Pak Topan pertanyaannya? Iya, iya Ustaz, ya. Ya, terima kasih Pak Topan. Iya, itu aja Ustaz. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 Surat Al-Isra ayat ke berapa? Ke-7. Ayat ke-7. Hmm. Allah Ta'ala berfirman <clears throat> In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira In ahsantum ahsantum li anfusikum Ya jika kalian ya berbuat baik berarti kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri wa in asatum falaha dan jika kalian berbuat buruk maka perbuatan buruk pun juga untuk kalian sendiri ayat ini menunjukkan Bapak ya bahwa ke, amal kebaikan soleh kita itu tidak menguntungkan Allah sama sekali ya akan tetapi amal kebaikan kita itu adalah untuk diri kita sendiri ya manfaatnya juga buat diri kita demikian pula amal keburukan pun juga untuk diri kita sendiri juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak dirugikan uh, apa namanya dengan amalan soleh kita tersebut atau amal perbuatan tersebut maka kewajiban kita Bapak adalah berusaha semaksimal mungkin ya bagaimana kita beramal soleh bagaimana kita terus ya meninggalkan keburukan karena itu untuk diri kita sendiri Allah mengatakan in ahsantum ah, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya apabila kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian maka itu adalah kebaikan untuk kalian. Maka kalau kalian berbuat ke ke keburukan maka itu pun juga keburukan untuk kalian. Lalu kemudian Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum Ini sebetulnya Bapak ya ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berhubungan dengan cerita tentang Banu Israel. Nah, di mana ya orang-orang Banu Israel itu berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah kuasakan kepada mereka ya penguasa-penguasa yang kejam yang mm, apa membunuhi mereka. Setelah itu Allah berikan kepada mereka lagi kemenangan. Tapi kemudian mereka berbuat kerusakan lagi tuh Banu Israel. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kuasakan lagi ya orang-orang yang meluluhlantakan mereka. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian kembali melakukan perbuatan itu kami akan kembali melakukan itu. Nah, di sini Allah mengatakan ya di mana Allah mengatakan fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum ai idza jaa waqtul ifsada athaniyah lahum wa qad sabaqa an qala al-haqqu latussidunna fil ardi marratain Ya, dan apabila telah datang uh, janji yang terakhir maksudnya karena Allah mengatakan bahwa kalian hai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi dua kali. Dan apabila ia ya, telah datang waktunya yang terakhir ini yaitu perbuatan rusak yang kedua. Ya. Liyasu'u wujuhakum di mana apa subhanahu apa namanya janji Allah itu adalah ketika kalian berbuat kerusakan dua kali yang kedua itu tersebut Allah akan realisasikan janjinya yang kedua apa itu Allah kembali akan kirimkan kepada mereka orang yang akan yang menghancurkan mereka ya liyasuu wujuhakum ay tulhiq bihim minal adha ma yadhhar atharuhu ala wujuhihim ya artinya yang akan menyakiti mereka sehingga saking susahnya akan tampak di wajah-wajah mereka. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Ya dan agar mereka masuk ke masjid sebagai mereka dahulu masukinya di awal yang pertama. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Uh, dikatakan Ibnu Katsir al-muta'ammil fi hadhihi al-ibarah yajid anna dukhul al-muslimin al-masjid al-aqsa awwal marrah kana fi ahdi al-khalifah Umar bin Khattab. Ya, sebagian ulama menafsirkan mengatakan ulama menafsirkan bahwa uh, masuknya kaum muslimin ke masjid yang dimaksud dengan masjid di sini adalah Masjidil Aqsa dan yang dimaksud dengan mereka masuk ke dalamnya artinya kaum mukminin. Ya, dan agar mereka masuk ke masjid sebagai mereka dahulu memasukinya di awal pertama kali. Itu di zaman Umar bin Khattab karena kaum muslimin pertama kali memasukinya di jam ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. فدخولهم الأول لم يكن إساءة لليهود وإنما كان إساءة للمسيحيين ولكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى وهو في حوزة اليهود وسيكون في من ضمن الإساءة لوجوههم أن تدخل لديهم المسجد الأقصى وتطهر من رجسهم Artinya bahwa kelak nanti ya ketika mereka orang-orang Yahudi itu Eh, menguasai Masjidil Aqsa dan mereka itu juga melakukan kerusakan di sana, maka kaum muslimin kelak akan menguasainya kembali. Dan ini terdapat pada dalam bisyarah, ya, kabar gembira untuk kaum muslimin insyaallah. Ini bahwasanya kelak insyaallah juga ya orang-orang Yahudi itu akan Allah kuasakan kepada mereka apa namanya orang yang akan menghancurkan mereka di saat mereka berbuat kerusakan untuk kali yang ter, yang, yang yang yang yang lainnya. Dan kita lihat orang-orang Yahudi ya di zaman ini betul-betul berbuat berbuat kerusakan. Di mana-mana mereka berbuat kerusakan. Tunggu saja, janji Allah pasti akan datang. Di mana ya? Kalau dahulu mereka juga pernah berbuat kerusakan di muka bumi, lalu Allah kirimkan seorang penguasa yang kejam dan lalim, ya, yang membunuh mereka. Maka kemudian ketika mereka setelah itu bertaubat kepada Allah, Allah Allah menangkan lagi mereka. Tapi kemudian mereka berbuat lagi kerusakan di muka bumi, Allah kirimkan lagi. Demikian pula di saat ini kita melihat orang-orang Yahudi, ya, masya Allah menguasai media dan yang lainnya berbuat kerusakan di muka bumi. Di, di Palestina kaum Muslimin dibunuhi, di mana-mana selalu mereka berbuat ya kerusakan, ya. Ingatlah kata Allah apa kepada mereka in wa in uttum udna jika kalian kembali berbuat kerusakan kami pun akan kembali menyiksa kalian. Dan itu pasti dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pasti kelak orang-orang Yahudi itu akan habis ya. Sebagaimana apalagi nanti di zaman Isa bin Maryam ketika Nabi Isa ya mengumumkan jihad lalu kemudian terjadi perang yang sangat dahsyat ya sampai-sampai batu dan pohon akan berkata hai mukmin hai muslim ini di belakangku ada orang Yahudi bunuh dia maka ini adalah merupakan ya kabar gembira bisyara azimah insyaallah. Ya dari Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian jawaban untuk Pak Tovan di Sulawesi. Dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita, Ummu Fatimah di Kalimantan Selatan. Ustaz mohon akan beri penjelasan uh, di mana saya ingin meninggalkan pekerjaan saya Ustaz karena di tempat saya bekerja itu ya, terdapat, banyak pergaulan bebas dan saya berusaha untuk menjaga dari fitnah ini akan tapi sang suami tidak mengizinkan saya untuk berhenti dari bekerja Ustaz apakah ketika saya berhenti dari bekerja saya akan mendapatkan dosa karena telah menyalahi dari perintah sang suami ataukah tidak Ustaz mohon berikan nasihat untuk saya Ustaz silakan Ustaz. Jadi suami itu menyuruh istrinya bekerja. Dia sudah bekerja istrinya, tapi istrinya mau berhenti di tempat bekerjanya karena tempat bekerjanya penuh dengan fitnah dan e, menghindari dari hal tersebut. Dan suaminya tidak mengizinkan. Dan tidak mengizinkannya. Tapi dia tetap ingin berhenti, apakah berdosa? Tentunya, ya. Perintah suami itu ditaati di saat tidak bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita tahu bahwa di tempat pekerjaan kita itu sesuatu yang bisa memfitnah agama kita, merusak agama kita, maka kita wajib untuk lebih mendahulukan menyelamatkan agama. Maka ibu tetaplah keluar dan jangan hiraukan ya perkataan suami. Bilang kepada dia, "Mas, bukankah yang Allah wajibkan untuk mencari nafkah adalah suami?" Ya, di mana tanggung jawab engkau sebagai seorang kepala rumah tangga yang Allah bebankan kepada engkau amanah yang berat? Saya ingin menye ya, menyelamatkan agama saya. Saya ingin ya, mensucikan diri saya. Saya ingin mem ya, mempraktekkan firman Allah wa qarna fi buyutikun. Hendaklah kalian wanita banyak-banyak tinggal di rumahmu. Katakan kepada dia ya dengan kata-kata yang lembut ya, ingatkan kepada dia tentang tanggung jawab dia sebagai seorang suami yang harus mencarikan nafkah untuk istrinya. Ya, agar dia mau ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada suami ibu hidayah ya. Dan Allah memberikan kepada ibu kekuatan ya untuk kembali kepada Allah untuk mensucikan agama ibu dan lari dari fitnah sejauh-jauhnya. Nah. nah. Amin. Jazakallah khairan semoga Allah memudahkan urusan beliau di sana dengan suaminya dan semoga di selesaikan dengan cara yang baik insya Allah. Tapi untuk berikutnya kembali akan kami angkat pertanyaan melalui bisa via telepon, silakan. Ya, enam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Dengan Fitri Lestari di Kanyumas. Tidak, mau. Mau tanya Ustaz. Iya. Ini tentang hukumnya melihat berita di televisi itu loh itu kan itu banyak memberitakan tentang seorang yang sudah korupsi ya dan lain-lain itu gimana hukumnya menurut iya. Islam iya baik ibu terima ah. kasih ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Ibu, nasihat saya ibu nggak usahlah nonton-nonton berita yang ada di televisi. Karena ya yang ada di televisi di Indonesia ini berita-beritanya apalagi tentang masalah korupsi atau yang lainnya seringkali ada tujuan-tujuan tersembunyi di balik itu Bu contoh misalnya ya, selalu yang diangkat orang korupsi itu orang yang muslim apa tujuannya supaya memberikan kesan nih orang Islam itu suka korupsi jadi makanya jangan pilih orang Islam tujuannya adalah untuk menjelek-jelekan kaum muslimin yang kedua seringkali memutarbalikan fakta, Ibu. Iya. Karena para wartawan-wartawannya dan media-medianya juga ternyata dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam, Ibu. Gak ada manfaatnya. Makanya yang saya nasihatkan kepada pemirsa juga semuanya untuk jangan mengikuti berita-berita melalui media-media televisi yang seperti itu. Iya, seringkali media itu dijadikan untuk bahan provokasi untuk memutarbalikan fakta dan yang lainnya maka ya bertakwalah kita kepada Allah dan takutlah jangan sampai kita termasuk orang yang mudah termakan oleh berita lebih baik matikan lebih baik setel televisi-televisi yang memang diseduh ada kajian ilmu memberikan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita Kalau kita kita pun tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kamu tidak mengikuti berita, tidak mengikuti ya kondisi zaman. Tidak akan. Siapa pula kita? Ya, ketika kita melihat nonton di televisi, akhirnya yang terbawa adalah kita terbawa oleh berita yang ada. Ya, akhirnya kita pun termakan oleh provokasi ataupun termakan oleh media-media yang seringkali menipu Padahal dalam Al-Quran saja Allah mengatakan Ya ayuhalladzina amanu In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu Hai orang-orang yang beriman Jika orang fasik datang membawa kepada kamu berita Maka periksa dulu dengan teliti Ya, Sementara eh, televisi-televisi berita yang di Indonesia ini ya wartawan-wartawannya bukan orang yang bertakwa mereka orang-orang yang fasik yang sering berbuat maksiat yang tidak bisa dipercaya bahkan sering kali ngibul ya memberikan berita-berita yang tidak otentik yang sifatnya untuk kepentingan sesuatu ya kepentingan pihak tertentu maka yang lebih baik dimatikan saja bu ya jangan ibu sibukkan dengan itu tapi ibu sibukkan dengan mempelajari Al-Qur'an ya mengikuti berita-berita tentang Islam mengikuti tentang apa namanya kajian-kajian yang memang betul-betul menambah keimanan kita dan semakin menyebabkan kita ini semakin semangat ya untuk beramal saleh. Itu lebih selamat Ibu insya Allah untuk dunia dan akhirat kita daripada mengikuti berita-berita seperti itu Allah Nah, nah Ustaz. Jazakallah khair atas jawaban Ustaz dan demikian jawaban untuk Ibu Lestari di Banyumas. Mudah-mudahan bisa dipaham dengan baik dan benar dan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Ya. Enam. Ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan uh, Dian di Manokwari. Dian di mana Manokwari ya? Silakan. Di Irian Jaya. Di Irian Jaya ya, masya Allah. Silakan Ibu Dian. Uh, mau tanya Ustaz, hmm? saya kan masih kuliah, hmm? kuliah uh, sudah semester 7 hmm? Kuliahnya itu bercampur antara perempuan sama laki-laki. Mm-hmm. Terus uh, saya juga tuh baru sampai di perut tidak menutupi seluruh tubuh. Uh, terus, uh, ya, mohon agak dikeraskan suaranya, uh, Oktidian. Dan lagi uh, orang tua saya mm-hmm. uh, Eh, jalan mati. Jadi saya sebagai dokter. Mohon maaf, uh, mohon maaf, Dian, coba diulang kembali pertanyaan dan agak lebih keras suaranya karena tidak terdengar dengan jelas. Ya, jadi saya kan masih uh, mahasiswa, masih kuliah. Ya, uh, nah. Nah, kuliahnya di universitas umum. Iya, universitas lah ya, tidak perlu disebutkan ya. Uh, bercampur antara perempuan dan laki-laki. Iya, uh, hijab saya masih seperut belum ya. sempurna sampai yang menutupi seluruh tubuh. Iya, pertanyaannya? Dan saya juga membantu bantu orang tua jualan di mana harus berinteraksi sama mm -hmm. banyak laki-laki. Mm -hmm. Saya mulai tidak nyaman dengan dengan situasi itu kok semenjak nonton di Roja. Mm -hmm. Jadi uh, apa saya pengen, gitu ya? Jadi saya pengen uh, searching, ter, saya sudah searching ada pesantren. hmm Saya pengen pergi ke pesantren. hmm Baiknya bagaimana saya tetap seperti itu atau saya mau apa masuk ke ya. pesantren ya. untuk mengikuti Boleh saya bertanya, agama. Mbak? Ya, Mbak Dian bisa Mbak di Dian, boleh saya bertanya? Ya. Boleh di boleh saya bertanya? Boleh. Uh, kalau Mbak Dian pergi ke pesantren, orang tua mengizinkan? Eh, sudah sempat tanya sama ayah. Hmm. Uh, sudah sempat tanya sama ayah. Jadi ayah bilang uh, bagaimana kuliah ayah setuju tapi kuliahnya nanti terbengkalai. Saya bilang nanti saja baru dilanjut. Hmm. Karena saya juga baru-baru pakai hijab yang sampai hijab yang sesuai yang yang menutupi sebelumnya saya pakai hijab yang dibilang hijab jauh. Yeah kuliah sudah sudah semester berapa kuliahnya Mbak Dian? Semester 7 ya. 7 tadi ya. Dan ya. agak susah karena hmm. ada banyak apa ya, dulu baik. mantan ya. mantan pacarku pernah apa datang jadi kayaknya iya. susah ya. istiqomah ya, gitu. baik baik Mbak Dian cukup ya. dengan jelas kami mendengar uh, pertanyaannya. Ya. Terima kasih Mbak Dian. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus sekali keinginan yang mulia dari ya Mbak Dian tadi. Semoga Allah memberikan kepada uh, eh, ukti ini kekuatan untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mbak Dian ingin sekali menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya. Namun dilemanya adalah bahwa orang tua ya <clears throat> mengizinkan namun bertanya tentang kuliahnya bagaimana. Uh, kalau memang kepergian Mbak Dian ke sana, ya, ke pesantren dan untuk memperbaiki diri itu lebih maslahat silahkan. Namun usahakan minta diantar oleh ayah ketika berangkat ke pesantren tersebut sehingga tidak pergi tanpa mahram. Ya dengan dengan tentunya Mbak Dian berusaha untuk merayu dulu, ya, memberikan pengertian kepada orang tua bahwa ya saya ingin memperbaiki agama saya dan juga kalau bisa ya di tempat nanti di pesantren kalau misalnya ada memang juga sambil kuliah yang memang di situ juga agama kita terpelihara ya di pesantren tersebut dan juga tempat ada tempat kuliah yang tidak campur baur misalnya yang sesuai syar'i mungkin bisa uh, bilang ke ayah saya ingin pindah kuliah aja mungkin bisa diusulkan demikian ya Allah Allah bisa apa enggak ya secara ini? Bisa. Iya, kalau memang bisa pindah kuliah itu lebih bagus, Mbak. Karena kita sebagai seorang muslim, seorang hamba Allah harus lebih memikirkan keselamatan agama daripada dunia. Ya dunia ya kalau kita sudah jadi sarjana setelah selesai itu mau ngapain lagi sih? Ya, toh kita akan meninggal, kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya karena mengejar dunia akibatnya akhirat kita pun jadi terbengkalai tentu akhirat lebih kita utamakan coba berikan pengertian-pengertian dan insya Allah solusi-solusi yang terbaik untuk orang tua bahwa saya insya Allah ingin mencari saja tempat yang lebih menyelamatkan agama saya ya untuk lebih saya fokus menimba ilmu agama tapi insya Allah saya juga coba cari di daerah sana untuk bisa kuliah melanjutkan yang menyelamatkan agama saya juga ya Semoga ya Allah memberikan kepada Mbak Dian kekuatan untuk istiqomah dan juga ya kesabaran untuk menghadapi berbagai macam rintangan. Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Demikian jam untuk Mbak Dian. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan atas Islam dan sunnah dan dimudahkan bagi Mbak Dian untuk bisa memberikan pengertian kepada orang tuanya. Allahumma amin. Nah, kata Islam azani Allah wa iyakum masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang bertanya. Silakan bagi Anda yang bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543. Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? dari Bapak Sulaiman di Bogor. Pak Sulaiman di Bogor, silakan Pak Sulaiman. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Sulaiman. Uh, gini Pak Ustaz, eh, saya ada niatan untuk umroh. Cuma kebetulan uh, kondisi rumah masih kontrak. Cuma mhm. -huh. Cuma ada untuk umroh. Kebetulan ini perang batin lah gitu Pak Ustaz jangan beli rumah dulu atau umroh dulu gitu mm nah, terus istri sendiri uh, ragu gitu cuma saya bilang kita niatkan untuk ibadah dulu bagaimana karena saya mendengar uh, firman Allah barang siapa yang meng, apa, membela agama Allah maka dia akan membelanya gitu. nah ini iya. jadi saya pun uh, ada keraguan gitu. Cuma memang udah ada niat untuk umroh. Cuma kondisi masih kontrak. Terus nah, solusinya gimana Mohon uh, penjelasan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertama Bapak bahwa uh, kalau kita yakin akan rezeki Allah, insya Allah rezeki Allah nggak kemana-mana selama kita masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah, ya, kita berusaha untuk gunakan semaksimal mungkin. Toh kalau kita gunakan uang tersebut di jalan Allah dan untuk beribadah kepada Allah, Allah berikan yang lebih baik setelah itu insya Allah, Pak. Ya. Uh, memang membeli rumah keinginan kita Iya, siapa sih yang diantar kita yang tidak ingin beli rumah gitu kan, punya rumah. Tapi gimana ya, ini saya juga pengen umroh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ya, pertama kondisi kita. Apakah setelah umroh dengan uang tersebut kita gunakan untuk umroh kita masih bisa mencari uang dan mengumpulkan uang sehingga dengan itu kita bisa memberi membeli rumah ya untuk istri dan anak ya insya Allah sih bisa ya udah umur aja pak insya Allah rezeki masih banyak kok pak Iya. barangkali setelah umroh ternyata Allah luaskan rezeki bapak kita kita tidak tahu bukankah Rasulullah bersabda tabiul hajj wal umrah fa innahuma yanfianil faqr wa dhunub Iya. ikutilah atau ulangilah haji dan umrohmu karena keduanya itu bisa ya Yanfianil faqr wa dhunub bisa menghilangkan kefakiran dan dosa ternyata ya ternyata uh, haji dan umroh itu bisa menghilangkan dosa dan juga kefakiran kalau kita yakin dengan hadis ini insya Allah ya kita pergi aja deh umroh Nah, insya Allah nanti setelah pulang umroh saya cari lagi rezeki mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang penting saya sudah berusaha untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Bapak berpikiran nanti ajalah saya kumpul-kumpul dulu sekalian aja haji ya jadi bapak berkumpul-kumpul duit sekalian haji dan umroh nanti ajalah karena haji dan umroh memang diwajibkan seumur hidup sekali jadi sekalian ya nggak apa-apa juga silahkan pak tapi kalau bapak memandang bahwasannya tampaknya ini ya istri dan anak kan butuh tempat pelindungan butuh rumah yang itu merupakan kebutuhan primer ya saya tidak ingin anak saya nanti dan istri saya ketika saya meninggal dalam keadaan terlunta-lunta, tidak punya rumah dan yang lainnya. Ya, silakan juga, kan itu memang sudah kewajiban suami untuk memberikan pelindungan kepada anak dan istri. Ya, karena juga kewajiban haji itu adalah kewajiban yang sifatnya wajib di saat kita ada kemampuan Ya, nah ini kita coba lihat Bapak ya, kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Bapak harus lihat keadaan-keadaannya. Kalau Bapak yakin insya Allah, Allah pasti ganti. Saya mau umroh insya Allah dan insya Allah nanti saya akan cari rezeki lagi. Ya, istriku kamu jangan khawatir. Rezeki Allah masih banyak insya Allah. Ya silahkan Bapak pergilah beribadah kepada Allah. Ya kuatkan hati Bapak. Tapi kalau Bapak masih ragu-ragu mengakibatkan Bapak akhirnya malah jadi ketakutan serba salah dan yang lainnya istikharalah minta kepada Allah sholat ya ke, minta kekuatan yang lebih baik Allah a'lam semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan semoga pula pemirsa sekalian ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini dan untuk hari-hari ke depan kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita keberkahan demikian pula dan rahmat dan kasih sayangnya dan akhir kalam kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.